بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah Kembali kita melanjutkan kajian kita di malam hari ini kajian Risalah Hakikatu Al-Manhaj uh, Al-Manhaj Mal Al-Manhaj As-Salafi al manhaj as salafi al as salafi wa hajatul ummati almasatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati syekh ad-doktur Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah. Naam. Dan kita masih berada pada pasal yang ketiga yaitu pasal tentang istimdadu al-manhaj as-salafi. Naam, sumber dari manhaj as-salafi. <clears throat> Nah, sumber dari manhajus salafi nah, adalah bersumber dari Al-Quran wa sunnah di bawah pemahaman para as-sahabah. Barakallahu fikum. Nah, karena bersumber dengan tiga sumber utama ini tadi, barakallahu fikum, Al-Quran dan sunnah, dan juga di bawah pemahaman para as-sahabah, maka Manhajus salafi membuahkan sekian banyak kebaikan. Maka Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah ta'ala telah membahas tiga buah yang paling penting dan paling besar. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah buahnya ialah al-wifaq wal iktilaf. Munculnya kecocokan dan persatuan dari para pengikutnya dari para pengikut al manaju as-salafi. Kemudian yang kedua ialah al-aql wal ilm wal fahm was sidq. Nah, akan semakin memperkuat al-aql, memperkuat akal, mengokohkan ilmu dan pemahaman serta menumbuhkan yang namanya sikap as-sidq dan kejujuran. <clears throat> Barakallahu fikum. Dan telah kita baca pada pertemuan sebelumnya kalam dan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala <clears throat> dari kitab Majmu' al-Fatawa dinukil dari Majmu' Fatawa beliau. Dan kini untuk menjelaskan buah yang kedua Syekh Abdullah ibn Salfiq Hafizahullah Ta'ala membawakan kalam yang lain dari Al-Imam Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah yang dinukil dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'ikul Mursalah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah wa yakulul imamu Ibnul Qayyim rahimahullah kullu ahadin ya'lamu anna ahlal hadithi asdaqut tawaif kama qala Ibn Mubarak rahimahullah setiap orang faham dan mengetahui bahwasanya ahlul hadith para ulama ul hadith As-salafiyun, para ulama bermanhajus salaf. Para ulama barakallahu fikum yang mengikuti bimbingan sunnah adalah asdaqut tawaif, adalah kelompok yang paling benar, yang paling jujur, yang paling menetapi kejujuran. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi taala alaihi. Kata beliau yakni kata Al-Imam Ibnu Mubarak yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, wajadtud dina li ahli hadis. Saya mendapati ad-din agama yang benar-benar murni bersih barakallahu fikum itu pada ahlul hadis pada ahlul hadith hadis jika ingin me mengetahui seperti apa Islam dan seperti apa ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, maka lihatlah ahlul hadis. Ikutilah durus mereka, ikutilah pelajaran-pelajaran mereka. Niscaya akan Anda akan mendapati agama yang benar-benar murni datang dari sumbernya. Wal kalamu lil mu'tazilah dan al kalam yakni filsafat itu pada kelompok Al-Mu'tazilah wal kadzib lirrafidhah dan kedustaan serta naam kebohongan itu milik ar rafidhah wal hiyal li ahli ra'i dan tipu muslihat bagi para ahlu ra'i yakni para royu, para uh, aklaniun, para pemuja akal. Wasu'ur ra'yi wa tadbir li ali abi fulan. Dan jeleknya cara pandang serta cara bertindak itu pada ab, eh, nam, keluarga Abu Fulan. Nah, tidak disebutkan siapa Abu Fulan yang dimaksud di sini. Barakallahu fikum. Nah, ini apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi bahwasannya ad-din li ahli hadis mendapati agama yang benar-benar murni itu pada siapa? Pada ajaran ahlul hadis. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika seorang hamba ingin mendapatkan ilmu maka datanglah kepada ahlul hadis. Qala Ibnu Qayyim aidha rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi menyatakan yang dinukil dari kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kalau yang tadi barusan dari mukhtasornya. Dari ringkasan dari uh, ringkasan As-Sawa'iq Al-Mursalah. Sekarang asalnya yaitu As-Sawa'iq sendiri, kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kata beliau, "Inna a'qalal khalqi 'alal itlaq ar-rusul." Manusia yang paling berakal secara mutlak, paling pintar dan paling cerdas secara mutlak ialah para rasul. Wa atba'uhum ba'dahum a'qalul umam dan para pengikut beliau-beliaunya yang datang setelah uh, yang datang setelahnya adalah aqalul umam, adalah umat yang paling berakal. Wa ahlul kitabi wasyara'i'il kibar aqaluhum. Dan ahlul kitab dan ahlu syara'i' dari kalangan mereka ini para ulama yang mereka aqaluhum adalah orang yang paling berakalnya wa aqalu haula'il muslimun dan orang yang paling berakal dari kalangan ahlul kitab dan ahlu syara'i' tadi itu adalah kaum muslimin kaum muslimin juga mendapatkan kitab suci nah dan mereka adalah orang paling berakal Orang yang paling berakal. Barakallahu fikum. Wa aqal muslimina ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsan. Wa aqalul muslimin dan orang paling berakal dari kalangan kaum muslimin adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'una lahum bi ihsan wattabi'una lahum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka para tabi'in dan yang mengikuti para sahabah dengan apa? Dengan penuh sikap komitmen yang benar-benar bagus cara mengikutinya. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang paling berakalnya kaum muslimin. Wa ahlus sunnati wal hadithi a'qalul ummati ba'dahum al itlaq namun ahlus sunnah dan ahlul hadis adalah orang yang paling berakal dari kalangan umat ini ba'dahum setelah kedatangan mereka al itlaq secara mutlak nah, ahlus sunnah dan ahlul hadis adalah pengikutnya para sahabah pengikutnya para tabi'in, para atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Barakallahu fikum. Maka Maka ahlus sunnah dan ahlul uh, ahlul hadis adalah orang yang paling berakal dari kalangan umat ini. Wal burhanul qati' ala hadha annahu qad dhahara ala aidir rusul من العلم النافع والعمل الصالح ومصالح الدنيا والآخرة نعم Dan sekian banyak dalil, bukti-bukti yang memuaskan dan bukti-bukti yang menguatkan. Menguatkan akan hal ini bahwasanya qad ala aidir rusuli al ilmi wan eh, an-nafi' wal amal salih telah ada dan nampak serta dengan jelas dengan terang benderang ada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dari tangan-tangan para nabi dan para rasul, yakni dari ajaran-ajaran beliau-beliaunya. Barakallahu fikum ya sehingga ilmu nafi' dan amal saleh itu dipelajari dari siapa dari para nabi dan para rasul ala ra'sihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu yang bermanfaat dan amal saleh wa masalihid dunya wal akhirah dan berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat malam yudhir atau malam yadhar mithluhu wala qarib minhu wala ma lahul battah nisbatun biwajhin minal wujuh ala aidi ghairihim minal uqala Naam ilmu yang tidak akan pernah nampak yang semisal seperti itu, seperti yang ada di tangannya para nabi dan para rasul. Amal-amal soleh yang seperti itu tidak akan nampak Naam. Tidak pula yang mendekatinya. Tidak pula yang enam yang berbeda sama sekali dari segala sisi. Ilmu yang berbeda sama sekali dari segala sisi yang dipegang oleh orang-orang pintar lainnya. Naam. gak ada yang semisal seperti Rasul. Gak ada ajaran yang seperti yang dimiliki oleh para nabi dan para Rasul. Barakallahu fikum. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada yang bisa apa yang tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa mendekati sekalipun. Me ya yang mendekati yang, yang serupa ta, tapi yang mirip, yang persis. Tidak ada yang persis. Tidak ada yang sama bahkan jauh-jauh berbeda antara ilmunya para nabi dan para rasul serta amal soleh yang ada pada diri mereka dengan ilmu-ilmu yang dipegang oleh para ukala yang tidak bersumber dari wahyu yang mereka terima. Waman tadabbara siratahum min afi anfusihim fi khasatihim wa fil amati wa sabrihim wa zudihim fid dunya wa raghbatihim fillahi wa ma indah واشتمالهم من الأخلاق على أزكاها ومن الشيم على أرضاها وأنهم أصدق الخلق وأبرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا وأعظمهم أمانة وأكرمهم عشرة وعفوهم ضمائر وأطهرهم سريرة Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala karena memang buah dari ilmu. Ya, buah dari amal soleh. Kata beliau barang siapa yang mempelajari biografi beliau-beliaunya para nabi dan para rasul fi anfusihim pada diri-diri mereka pada keadaan-keadaan khususnya mereka dan dalam kondisi mereka secara umum yang mengamati kesabaran beliau-beliaunya mengamati, mempelajari kezuhudan beliau-beliau terhadap dunia, mengamati semangatnya beliau-beliau di dalam apa? Di dalam meraih kehidupan akhirat. Nah, meraih apa? Rohbahnya, tingginya antusiasnya terhadap Allah dan agamanya. Barakallahu fikum. Dan kebaikan akhlak yang ada pada diri mereka sungguh betapa indah dan betapa apa dan betapa bersihnya akhlak mereka. Dan mendapati ciri-ciri mereka sungguh betapa apa betapa sangat diridhoinya. Wa annahum asdaqul khalq dan bahwasanya mereka adalah asdaqul khalq, makhluk yang paling jujur. Wa abarruhum kuluban makhluk yang memiliki hati yang paling baik dan terbaik. Wazkahum nufusan orang yang paling suci jiwanya. Wa'adhamuhum amanatan. Dan orang yang paling besar nam di dalam apa memikul amanah. Wa akramuhum isyratan. dan orang yang paling mulia di dalam bergaul, bermuasyarah. Wa afuhum dhamair dan orang yang memiliki apa? paling pemaaf. Wa atharuhum sariratan. Dan orang yang memiliki apa paling eh, memiliki kehidupan dan biografi yang paling baik, paling bersih. Walam yash walam yushakku annahum a'qalu khalqillahi 'alal itlaq dan tidak diragukan sedikit pun bahwasannya mereka adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling berakal, makhluk yang paling cerdas secara mutlak. Ya. Ilmu yang ada pada diri mereka gak bisa disami oleh ilmu siapapun yang bukan dari mereka. Naam. Ilmu agama yang diajarkan oleh mereka tauhid was sunnah yang ada pada diri beliau-beliaunya. Yang itu merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala Nah, tidak akan pernah bisa disamai oleh ilmu apapun yang tidak bersumber dari beliau-beliaunya. Nah, atau ilmu-ilmu yang bersumber dari orang-orang pintar selain beliau-beliaunya, bukan berasal dari wahyu Allah. Tabaraka wa ta'ala, nggak akan pernah bisa disamakan, karena memang tidak sama, jauh berbeda. Wala raiba, anna kullaman kana ilaihim akrabu kana hadzuhu min al-aqli awfar wal ulum wal a'mal was sirah Maka tidak diragukan lagi. Maka apa? Tidak diragukan lagi al nam bahwasannya setiap orang yang nam semakin dekat kepada beliau-beliaunya maka bagian akal, bagian kepintaran, bagian kecerdasan, bagian kejeniusan yang ada pada diri para rasul tersebut bagi para pengikut yang semakin dekat dengan Rasul, semakin dekat dengan para nabi, semakin semangat mengikuti jejak dan langkah mereka, maka mereka pun mendapatkan bagian kepintaran, kecerdasan pun akan semakin apa? Semakin banyak. Demikian pula mendapatkan bagian ilmu, mendapatkan bagian amal-amal soleh, mendapatkan asirah biografi yang bagus, wadalail ala dzalik dan semuanya itu menunjukkan akan apa? akan kebenarannya. Seperti seperti yang apa? yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kami ulangi kembali dan ini pun juga disampaikan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullahu taala faidah dari Al-Imam Ibnu Qayyim ini Nah, kata beliau dalam kitab Mukhtasar Sawaik al-Mursalah atau dalam kitab As-Sawaik al-Mursalah beliau menyatakan kullama kana ar-rajulu 'anir rasuli ab'ad kana akluhu aqall wa afsad. Naam. Setiap kali seorang hamba itu atau seorang pria ya seorang muslim semakin jauh dirinya dari nah dari para nabi dan para rasul maka akalnya pun semakin melemah dan semakin rusak. Kenapa? Karena memang para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang paling cerdas. Orang-orang yang paling pintar. Allah yang membuat mereka pintar. Allah yang membuat mereka cerdas. Karena ilmunya bersumber dari siapa? Dari Allah eh, tabaraka wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Setiap seorang hamba semakin jauh dari Rasul alaihi salatu wasallam maka akalnya pun semakin apa melemah dan semakin rusak. Fa akmalun nasi ukulan. Maka orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna akalnya ialah atba'ur rusul. adalah atba'u ar-rusul. Maka orang yang paling sempurna akalnya adalah pengikut para nabi. Nah, persis seperti yang beliau sampaikan pada apa? Pada Mukhtasar As-Sawa'iq. Nah, persis seperti yang beliau sampaikan di kitab As eh, Mukhtasarnya. Barakallahu fikum. Atba'uhum ba'dahum aqalul umam. Para pengikut para nabi dan para rasul yang datang setelah beliau beliau adalah aqalul umam adalah umat yang paling berakal. Nah, maka orang yang paling sempurna akalnya ialah para pengikut nabi dan para rasul. Wa afsaduhum uqulan al anhum dan orang yang paling lemah akalnya adalah orang-orang yang naam uh, al-mu'rid anhum yang berpaling darinya. Berpaling dari para nabi dan para rasul. Wa amma ja'ubihi dan berpaling serta menjauh dari ajaran para nabi dan para rasul. Walihada kana ahlu sunnati wal hadithi aqal ummati wa hum fi tawaif kas sahabati nas. Naam. Oleh karenanya ahlu sunnah dan ahlul hadith adalah umat yang paling berakal dan paling pintar kedudukan mereka dalam segenap dan seluruh at-tawaif kelompok-kelompok yang ada adalah seperti kedudukannya para sahabat di kalangan umat manusia. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdullah bin Salfik Al-Dhafiri hafizahullahu taala berlanjut menyampaikan buah yang ketiga dari sumber Al-Manhajus Salafi. Ya, Al-Manhajus Salafi bersumber berpijak dari Al-Qur'an dan sunnah. Berpijak dari Al-Qur'an dan sunnah di bawah bimbingan dan pemahaman para as-sahabah dan ini sumber ini pun membuahkan apa? Nah, kebaikan-kebaikan yang besar di antaranya tiga tadi itu atau dua yang kita barusan baca dan satu yang akan kita uh, pelajari bersama. Nah, as minha langsung saja yang ketiga ialah buah dari Nam al-manhajus salafi karena apa? berdasarkan dan me, naam, mendasari ajaran dengan apa? dengan uh, Al-Qur'an was sunnah. Apa buahnya? Al-istimrar wal baqa. Al-istimrar wal baqa Naam. Kelanggengan dan kontinuitas ya al istimror dan terus menerus karena apa karena memang agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat wasaas habu fil kalami au hubu fil kalami haula hadhil mas'alah babain dan saya akan uraikan Uh, dan paparkan penjelasan seputar hal ini disebabkan dua faktor. As-sababul awal, faktor yang pertama ialah anna hunaka man yara annal manhaj salafiyya innama huwa marhalatun zamaniyatun muaqqatatun wa baqiyat li zamanin yunasibuha wa intahat Nah, karena sebagian orang sebab yang pertama atau faktor yang pertama ialah kenapa hal ini dibahas buah yang ketiga ini apa manhajus salaf itu akan terus menerus ada karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebab yang per, e, faktor yang pertama karena ada sebagian kelompok orang yang berpandangan manhajus salafi itu hanyalah tahapan namun sebuah tahapan waktu saja. Hanya masa saja. Masa dan waktu yang terbatas. Gak selama-lamanya ada ndak. Pasti akan hilang. Naam. Bakiat li zamani diunasibuha di mana manhajus salaf ini akan ada kapan pada sebuah enam jeda waktu yang memang sesuai yang kondisinya sesuai dengan alman hajus salafi. Wantahat. Ketika nanti di zaman yang nggak sesuai dan tidak bisa apa, tidak bisa diterapkan, maka hilang manhajus salafi. Nggak bisa dipakai. Nah, ini faktor yang pertama. Kenapa kok dikatakan bahwasanya al-manhajus salafi al-istimrar wal baqa? Nah, buah dari apa? Mengikuti al-manhajus salafi, buah dari mengikuti Al-Qur'an dan sunnah itu apa? Al-manhajus salafi akan terus ada akan terus ada dan layak untuk diamalkan dan diterapkan di setiap masa dan di setiap waktu dan tempat. Hmm, kenapa? Karena faktor yang pertama tadi ada yang berpandangan bahwasannya apa? Ya ini hanya masa yang terbatas saja manhajus salafi itu. Yang ada di masa, di masa di zaman onta saja di masa modern sekarang sudah nggak layak diterapkan, sudah tidak relevan lagi. Nah, sudah tidak relevan untuk diterapkan e, di masa sekarang. Itu faktor yang pertama. as faktor yang kedua ialah annahuna kaman yaro, yara annal manhaj salafiyya innama huwa hizbun kasairil ahzab au jama'atun kasairil jama'at al muntasibah lid da'wah Faktor yang kedua ialah kenapa kok kami sampaikan kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala kami jelaskan bahwa alman mani akan terus selalu ada, terus istimrar, terus langgeng dan terus dijaga oleh Allah. Dan nah, terus kekal abadi. Faktor yang kedua ada sekelompok orang yang berpandangan bahwa manhajus salafi itu ya sama seperti kelompok-kelompok lain. Sama seperti jamaah-jamaah lain yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah, dakwah Islam, dakwah sunnah dan dakwah salafiyah. Wa annahu la khilafa aqdiyan bainaha. Dan bahwasanya tidak ada perselisihan akidah antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya sama-sama ya, seperti kelompok-kelompok lainnya. Dianggap seperti itu. Innamal khilaf bainaha fil aulawiyat khilaf antara satu kelompok ya khilaf antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah khilaf antara ahlu sunnah dengan jahmiyah khilaf antara ahlu sunnah dengan syiah itu dalam perkara yang aulawiyat ya perkara-perkara mana yang paling afdal afdal atau tidak afdal itu urusannya wa annaha kulluha tahdifu li khidmatil islam dan masing-masing kelompok tadi, masing-masing jamaah tadi itu punya target apa? Berkhidmat kepada Islam. Masing-masing kelompok tadi itu adalah apa? Adalah ingin menyumbangkan khidmatnya kepada Islam. Sama dengan kelompok-kelompok lain, punya dalil, ya kan? Tujuannya sama-sama baik. Semua kelompok-kelompok tadi itu tujuannya sama-sama baik. Ini dengan kata lain seperti ini. Barakallahu fikum. Jadi kenapa kok dikatakan kok dijelaskan bahwasannya apa? Al-Mahdi yusalfi terlalu istimror, terus menerus ada wal baqa dan akan dijaga kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'akulu maka saya sampaikan kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah inna baqa al-manhajis salafi wastimrariyatihi ila qiyamis sa'ati tadullu alaihi al-akhbarus sahihatu al-thabitatu wal waqi'ul malmusul musyahad. Saya katakan dengan tegas, dengan jelas bahwa kekekalan dan terus-menerus dan kontinuitasnya al-manhajus salafi keberadaan al-manhajus salafi ini akan kekal abadi terus ada sampai di hari kiamat nanti. Yang keka kekekalan al-manhajus salafi ini tadi, yang terus konsistennya al-manhajus salafi, yang terus menerus adanya al-manhajus salafi ini tadi dijelaskan, disebutkan al-akhbar as-sahihah oleh berita-berita yang sahih, berita-berita yang terbukti berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan juga ditunjukkan kepada fakta kenyataan yang bisa disaksikan dan bisa dirasakan. Bahwasanya apa? Al-manhajus salafi itu akan terus kekal ada. Ya, terus kekal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun apa? bersumber dari dalil. Fa'amal adillatu fahiya. Adapun di antara dalil-dalilnya ialah yang pertama, روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخطى خطا هكذا أمامه maka di antara dalilnya ialah yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah Al-Imam Ibnu Abi Asim membawakan sebuah riwayat hadis dengan sanatnya sampai kepada sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kata Jabir, "Kunna julusan indan Nabi, dahulu kami pernah duduk-duduk bermajelis ta'lim menimba ilmu kepada Nabi alaihi salatu wassalam." Lalu beliau pun khatta khattan hakadha amamah. Beliau pun menggariskan sebuah garis lurus di hadapan beliau. Faqala beliau pun menyatakan hadza sabirullahi azza wa Ini adalah jalannya Allah azza wa jal. <clears throat> wa khatta khattan an yaminihi wa khatta khattan an shimalih dan beliau pun juga membuat satu garis dari arah kanan garis lurus tadi dan juga membuat satu garis enam dari arah kirinya. Wakala dan beliau pun menyatakan hadhihi subulus syaitan. Jalan di kanan dan kiri ini adalah jalan-jalannya syaitan ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية أو هذه الآية Kemudian beliau pun me, meletakkan tangan beliau di jalan yang lurus tadi itu ke depan. Di garis tengah tadi yang beliau bikin pertama kali kemudian sambil beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh dan bahwasanya ini adalah jalanku yang mustaqim yang lurus maka Allah perintahkan fattabi'uh maka wajib bagi kalian untuk mengikutinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah jalan yang lurus ini Ikutilah al mustaqim ini. Fattabi'u, ikutilah. Wala tattabi'u sub, wala tattabi'u subula dan jangan kalian mengikuti as-subul jalan-jalan yang dibuat oleh Rasul alaihi salatu wasallam di sebelah kanan dan kirinya. Nah, jangan kalian ikuti jalan-jalan tersebut. Ya, fatafarraqu bikum an sabilih yang nantinya kalian akan terpecah belah yang mana kalian pun akan tersesat menyimpang dan yang dan mana kalau kalian mengikuti jalan jalan syaitan tersebut kalian pun akan tersesat jauh. Dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kalian agar kalian menjadi insan yang bertakwa sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ketakwaan itu bisa diraih dengan apa? Dengan menjalani jalan yang lurus. Dengan mengikuti jalan yang lurus. Ketakwaan itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah dengan mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan itu merupakan wasiat Allah mengikuti Siratul mustaqim sehingga para pengikut Siratul mustaqim adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa insyaallah taala ya orang enam orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang muttaqin dan orang-orang yang bertakwa adalah para pengikut Rasul alaihi salatu wasallam yang mengikuti apa? Mengikuti siratal mustaqim. Kemudian kata Syekh Abdullah ibn Salfiq al dzafiri hafizahullah taala fal khattul mustaqimu alladhi rasamahu an nabiy sallallahu alaihi wasallam yadullu ala istimrariyati wa baqa'it ta'ifatin najiyati ta'ifas salafiyah. Maka garis lurus yang dibuat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tadi itu menunjukkan bahwa al-manhajus salafi dan kelompok Taifah An-Najiyah Al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah at-ta'ifah as-salafiyah adalah ta'ifah yang terus-menerus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini merupakan agama Allah tabaraka wa taala akan terus dijaga olehnya. Nah, Allah yang menurunkan wahyu dan Allah yang akan menjaganya dan bagi siapa saja yang mengikuti wahyu tersebut maka dia pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran yang ditegakkan di atasnya mesti akan enam seiring dengan apa tegaknya dan kekalnya sumber Al-Qur'an dan Sunnah di muka bumi, maka ajaran yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utama pun menjadi ajaran yang akan apa? terus ada kekal di atasnya. Kenapa? Karena sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber yang terus kekal abadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok manapun siapapun orangnya, siapapun kelompoknya, apapun kelompoknya, yang terus-menerus menjadi jaga ajarnya di atas dua landasan wahyu tadi itu di atas dua wahyu tadi itu barakallahu fikum maka akan terus terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ter terjaga. Maka akan terus kekal abadi. Kemudian wal dalil wal dalil tsani, kemudian dalil yang kedua. Tadi dalil yang pertama adalah dalil hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan juga diriwayatkan oleh alim Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dalil yang kedua, marwahul Bukhari fi kitabil i'tisam bil kitabi was sunnah. Dalil yang kedua ialah dalil atau hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau yang dimuat dalam kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Bab kaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuat dalam bab sabda Rasul alaihi salatu wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Bab sabda Rasul alaihi salatu wasallam terus menerus tidak akan putus akan ada sekelompok dari kalangan umatku ini zahirina 'alal haqq tampil menang di atas al-haq wahum ahlul ilm. Kata Imamul Bukhari, mereka adalah ahlul ilm. Maka beliau Al-Imamul Bukhari membawakan bisanadi ilal Mughirah ibn Syu'bah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal Naam. Beliau bawakan sanad sampai kepada sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala bahwasanya beliau bersabda La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Tetap dan terus-menerus akan selalu ada dari kalangan umatku ini. Naam, dari kalangan umatku ini yang akan terus tampil akan terus menang dari kalangan umatku ini akan terus tampil menang sampai kapan hatta ya'tiyahum amrullah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti wahum zahirun dan mereka akan terus tetap menang di atas agama Allah Subhanahu wa taala wabisanadihi dan beliau pun yaitu Alimamul bukhari ini dalil apa? Hadis. nam yang beliau bawakan. Dan beliau juga membawakan hadis yang lain dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sanatnya. Qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul kata ah, kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma beliau berkata aku mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din. Wa innama ana qasimun wa yu'tillah. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, pasti akan Allah fakihkan dia terhadap agamanya. Akan Allah beri taufik bagi eh, kepada dia kepada dia untuk memahami agama akan Allah beri taufik kepada dia untuk berusaha dan berupaya untuk tafakuh fid din. Aku hanya sebagai seorang pembagi wa yu'til wa yu'tillah dan yang memberi anugerah ilmu tersebut adalah uh, hanya Allah Subhanahu wa taala. Walan yazala amru hadhil ummati mustaqiman hatta taquma saatu aw hatta ya'tiya amrullah dan akan terus-menerus kondisi umat ini akan berada di atas mustaqiman, di atas istiqamah, di atas kelurusan, di atas keistiqomahan sampai datang hari kiamat nanti hatta ya'tiya amrullah sampai datang keputusan Allah yakni apa hari kiamat wa hadhihi taifah kata Syekh Abdullah bin Salfiq yakni selesai penukilan dari Al Imam Al Bukhari dalam kitab sahih beliau Naam, kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq menyebutkan wa hadhihi ta'ifatu hum ahlul ilmi wa ahlul hadithi was sunnati kama taqaddam. Dan kelompok ini yang dimaksud oleh Rasul salatu wassalam dalam hadis tersebut. Hadis dari sahabat. Naam. Hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah uh, afwan dari Mughirah bin Syu'bah dan dari Muawiyah bin Abi Sufyan sama-sama barakallahu fikum menyebutkan kelompok yang dimaksud oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis beliau adalah at-taifah adalah ahlul ilm adalah para ulama ahlul hadis ahlus sunnah sebagaimana disebutkan pada uh, kesempatan yang lalu. Naam. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah di sini Rasul alaihi salatu wasallam dengan jelas nam dengan gamblang menyebutkan la tazalu akan terus menerus ada kelompok dari umatku ini yang akan tampil menang ya di atas al-haq kapan sampai hari kiamat nanti menunjukkan apa menunjukkan ajaran al-manhajus salafi yang ditegakkan di atas Al-Qur'an dan sunnah pun apa kekal abadi sampai akhir nanti. Dan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul ilm, ahlul hadis, ahlus sunnah sebagaimana telah disebutkan pada uh, kesempatan yang sebelumnya. Barakallahu fiikum jami'an. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah mungkin uh, sekian dan masih ada kurang lebih sekian uh, eh, Syekh Abdul bin Salfik membawakan kurang lebih sekitar tujuh dalil atau bahkan lebih nih banyak sekian hadis lumayan panjang dan beberapa akwal para aima dan para ulama tentang apa tentang kekekalan al-manhajus salafi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala namun akan kita baca pada pertemuan berikutnya Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza. Naam. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.